Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Antv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin Jumpa lagi dengan saya Abi Maki dalam acara yang sangat kita tunggu-tunggu Cahaya Hati Alhamdulillah seperti biasa Saya akan berjalan, berjalan, terus berjalan Akan berjumpa bersilaturahim kepada setiap hamba-hamba Allah yang mungkin Ya kita lihat dalam silaturahim ini, dalam kunjungan ini kita bisa mengambil ibrah ataupun manfaat dari apa-apa yang telah mereka dapatkan, telah mereka perbuat sehingga apa? Semuanya ini insya Allah bermanfaat untuk kita seluruhnya. Seperti halnya sekarang ini, Alhamdulillah saya berada di satu tempat, tepatnya di daerah Petamburan 3. Di sini ternyata ada seseorang yang Masya Allah peduli sekali dengan pendidikan. Di sini ternyata ada seorang hamba Allah yang masya Allah gundah terasa hatinya ketika melihat anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Sehingga dengan giginya, dengan uang yang dikeluarkan dari koceknya ataupun dengan bantuan kawan-kawannya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah terbentuklah sebuah yayasan yang mana yayasan ini Allahu Akbar yayasan pendidikan yang di dalamnya semuanya semuanya hanya dengan keikhlasan yang ada pengajarnya ikhlas lalu apa insya Allah yang mendapatkan pelajarannya itu pun dengan keikhlasan. Apa yang akan kita nanti lihat insya Allah dapat membukakan pintu hati kita masing-masing. Sehingga setiap langkah yang dia lakukan oleh pendiri yayasan ini akan menjadikan guru bagi setiap orang yang ingin peduli terhadap pendidikan yang ada di negara ini. Nama yayasannya Nurani Insani kita ingin langsung berjumpa langsung dengan pendirinya Bapak Dedi. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaat bagi kita seluruhnya. Mari sama-sama untuk mengunjungi Yayasan Nurani Insan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Pak Deddy Ya, Alhamdulillah. Ya. Saya cari-cari tadi. Alhamdulillah. Jauh. Lumayan, tapi melihat ininya Mas Allah udah udah iya, kelihatan pelannya. Ya. Iya, alhamdulillah. Nurani Insani ya. Alhamdulillah Nurani Tani. ya. tadi ditanya juga katanya sebelah sini iya. alhamdulillah. Silakan, Oh iya. Tunggu, tunggu. Waduh, iya. Masya Allah. Senang sekali nih. <laughs> mari, mari. Assalamualaikum. Silakan, Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa Antep yang berbahagia Alhamdulillah sekarang saya khususnya bisa berkumpul dengan adik-adik di Nurani Insani Yayasan yang Masya Allah Insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Terutama saya di sini bersama Masya Allah keluarga besar kita Bapak Haji Dedi Alhamdulillah Pak Dedi Alhamdulillah sangat senang sekali ya bisa kumpul dengan adik-adik di sini dan luar biasa sekali begitu saya melihat tadi masuk ke dalam luar biasa ada sesuatu hal yang mungkin menasehati diri sendiri begitu ya dengan menyebutkan tolonglah istilahnya angkat derajat umat Muhammad ini dengan sebuah keilmuan yang sangat luar biasa gitu. Kalau boleh tahu saya sebetulnya ingin jauh lebih bertanya begitu ya untuk mengetahui tentang yayasan ini itu Pak Dedi sejak kapan yayasan ini berdiri Pak? Wah takjub dengar Pak Ustadz oh, iya. jalan di prolog seperti ini. <laughs> Saya dilestarikan di Jogja Pak Ustadz. Oh, Alhamdulillah. Jogja itu sekitar 20 tahun lalu saya melihat suatu kegiatan pendidikan yang baik. Iya, iya. Karena pendidikan yang sakral kan. Iya, iya. Kok bisa gratis gitu kan. Sebagai umat Islam gitu kan, di agama diajarkan mengenai kebodohan. Iya, iya. Kita tarik tuh. Dibawa ke Jakarta. Iya, konsep ini ah, dipindah. Konsep ke gitu ya, Jakarta. Kan? Iya, iya apapun juga kalau yang adopsi baik kita ambil kan. Iya. iya. Jadi Jakarta tuh bekerja 20 tahun lalu di pinggir jalan kan. Di kolong jembatan, di pinggir kereta api, di bantaran sungai. Mm -hmm. Saya bekerja sendiri, saya bawa whiteboard, saya bawa Itu untuk mengajarkan anak-anak. Iya, gitu anak-anak. Ya. Waduh, nah, menarik Lama-lama capek juga. Iya, iya. iya. Teman-teman iya. bilang dari akademisi, capek Pak kalau begitu Pak. Hmm. Kita buat lembaga. Karena di Indonesia iya, iya. itu ada lembaga untuk pendidikan. Iya, Kayak iya. begitu. -hmm. Akhirnya terpikir, bagus juga gitu kan. Iya. Nah, itu iya. mulanya. Kedua, yang memotivasi pendidikan mahal kita. Hmm. Hmm. Pendidikan sangat mahal, betul, sangat mahal. Betul. Atau hmm. anak-anak yang marginal ini mau diapakan gitu kan? Iya iya. iya. Itulah iya. saya bikin yayasan dengan insani samanya karena di Jakarta nurani udah hilang. Benar. Indonesia nurani udah hilang, saya bikin nurani insani. Iya nurani insani. Nah, Gara-gara orang seribu perak bunuh-bunuhan itu. Betul betul, betul. Itu yang saya mau, mau pertama. Kira-kira tahun berapa itu waktu itu? Uh, jadi Nurani Insani ini tahun 2004 nih. 2004. 2004 jadi ya. resmi ya, alhamdulillah ya. Dari mulai jalanan, hmm. dari pinggir kereta api, pinggir rel sungai ke sini. Oh, masya Allah. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa awal mulanya kenapa di sana ada sekolah yang gratis seperti itu gitu. Ya? Berarti di sini bagaimana untuk murid-murid sekolah di sini begitu? Kita kalau yang namanya sekolah di sini awal kan SD nih. Iya. Sekolah dasar. Pendidikan dasar, kalau pendidikan dasar yang baik, mungkin ke depan akan baik gitu kan. Kalau iya, pendidikan iya. yang kurang, waduh, ke depannya akan ambut di pondasi. Iya, iya, iya. Kita mulai dengan SD ah. anak saya ngajar di pinggir jalan kereta api di sungai di, barat sungai itu udah nggak pakai lipat lagi udah tahu dari kata dari kata batin jadi masyarakat di sana sini lari semua. Oh, langsung ya. datang sendiri begitu. Cuma ya? awalnya kan tadi rumah tua nih, sulap jadi oh, gitu. sekolah begini begitu, rumah tua. Nih. Masya Allah. Saya nggak punya modal apa saat saya modalnya cuma nawi itu aja. Nawi itu saya punya modal. Iya. Saya utang material, saya utang kontrakan, hmm. semuanya berjalan seperti ini. Berarti dananya dari mana itu kalau tadi? Bapak... Dana teman-teman stakeholder yang tidak mau disebut namanya adalah bapak lembaga yang oh, tidak oh, gitu, mengikat iya. hmm. untuk membantu material. Oh, membantu. Jadi jadilah seperti ini. Seperti gitu ini. Gitu ya. Saya ber, ber, ber, punya keyakinan optimis bahwa mereka ini dari tiga sampai karena masa semua orang jadi Yang selama ini mungkin belum tercapai apa yang diinginkan oleh uh, Pak Deddy ini kira-kira. Saya, saya, harapan dari mungkin dari murid-murid, dari ya. bangunan, dari apa ya. segala kira yang diinginkan itu harapan terbesar itu apa kira-kira? Saya menangis setiap malam saat ya. Untuk anak-anak, saya menangis. ya, ya. selalu bermunajat ke Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya tolong berikan ya Allah tanah ini milik yayasan. Hmm. Tanpa tanah ini tidak ada di kita, kasihan anak-anak mau kemana? Hmm, hmm, hmm. Ke depan tiga tahun ama, ah, ke depan lagi. Nah, itu saya ber, berdoa siang malam saya sama istri, mami dengan saya di sini panggil mami kan, berdua hmm. saya bekerja untuk anak-anak supaya anak-anak ada fondasi ke depannya pendidikan ini bisa mereka nikmati. Mereka punya keterampilan. Di sini ada keterampilan, ada musik, ada ada apa namanya eh, komputer, ada hmm. jahit, ada potong rambut. Biar mereka punya kesempatan keluar. Iya iya iya. iya. Ciptakan peluang kerja jangan kita nyari kerja hmm. kita didik anak seperti itu nah sementara ini anak-anak sekarang ini kira-kira e, mungkin ada mungkin kesulitan ataupun kesulitan apa yang selama ini dalam mendidik anak-anak yang khusus yang ada di sini gitu pak mungkin para pemirsa juga akan mengetahui mungkin daripada guru-guru yang lain ya. sama ya dengan di SMP di SD di SMA lain kira-kira kesulitan yang yang paling berat itu apa kira-kira anak-anak itu me me merubah perilaku di jalan ke sekolah omongan oh. WC Oh begitu ya. Empat iya. WC. <laughs> Omongan WC dibawa di kesini gitu pak. Hmm. Itu yang rada lain dari yang Jakarta Putih kutip di kita lah. Oh begitu ya. Oh. Luar biasa. Luar biasa itu ya agak istilahnya mengadaptasikan mereka begitu iya. ya. ya. Hmm. Itu perlu waktu memang. Tapi kita harus ambil hati mereka. Iya. Kita memang. mengajar mereka itu dengan hati. Betul. Bukan betul. jadi objek seperti biasa. Masya Allah, luar biasa. Itu. Mengajar itu dengan hati. Memang seperti itu yeah. istilahnya dengan keikhlasan betul, begitu ya. Jadi yang paling penting tadi apa tadi ikhlas di dalam belajar. Yang kedua, tolong mencari ilmu ini jangan sampai berhenti. Ya, apapun yang dikerjakan di tempat ini, apapun yang dilaksanakan di tempat ini, ini semuanya dinilaikan untuk ibadah. Ya, ya. Apapun kita ingin hidup dimanapun harus memiliki apa? Ilmu dan ibadah tadi ikhlas. Benar, ikhlas ada. Ilmunya harus ada. Terus didasari dengan apa? Ibadah. Tolong dengan menyatakan oh saya ini memang untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Ibadah ini bukan sholat saja. Mencari ilmu ibadah bukan? Ibadah. Tadi diajarkan untuk apa? Diajarkan untuk apa namanya? Cukur rambut katanya kan? Berarti untuk mencari nafkah. Mencari nafkah ibadah apa bukan? Ibadah. ibadah. Subhanallah berarti ibadah ini tidak akan apa? Tidak akan dinilai hanya dengan sholat saja, hanya dengan puasa saja, hanya dengan zakat saja. Tapi ibadah ini segala macam aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah namanya apa? Ibadah. Subhanallah. Dan ibadah itu tadi harus dengan ikhlas dan ilmunya. Di sini diajarkan kan ilmunya kan? Alhamdulillah. Bahkan tadi dengan menyebutkan punten atau mohon maaf sekali. Memang tadi saya tanya yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu menjadikan hidup yang biasanya di luar untuk di sini. Itu insya Allah mungkin seperti biasa tapi setahap demi setahap, sedikit demi sedikit insya Allah akan jadi apa? Baik. Akan jadi soleh. Karena apa? Ini mah masih mendingan, masih baik. Masih tahu nggak yang namanya zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah di zaman sebelum Rasulullah di Mekah dulu Bahkan di luar negeri pun ada zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ini tidak mengenal orang, tidak mengenal baju yang baik. Semua hidupnya seperti binatang. Tapi dengan adanya syariat Islam menjadi manusia yang apa? Soleh, manusia pintar, manusia mulia. Karena dengan ajaran Islam. Maka sekarang ini, di tempat ini, jadikanlah tempat yang benar-benar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keinginan kita untuk selalu mengangkat derajat siapa? Mengangkat derajat minimal kita diangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. insya Allah raih ilmu sebanyak-banyaknya. Siap ya? Siap semuanya? Alhamdulillah. Suka dukanya wah banyak. Ya artinya pertama kita kecapeannya karena menghadapi anak-anaknya yang istilahnya berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Nanti pertama dari kehadiran ya, kan? karena jarang masuk mungkin dia kan kan kegiatan di luarnya ada yang mengamen ada yang mengemis banyak gitu jadi kebanyakan tuh dari absen yang saya pegang tuh kebanyakan tidak hadirnya gitu sekabitanya ya senangnya orang-orang ini kebanyakan dia curhat gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa yang berbahagia Subhanallah Tadi sudah sedikit-sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Dedi Juga dengan adik-adik yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan Subhanallah Ini Pak Dedi saya mau tanya lagi e, beberapa hal tentang masalah ini begitu ya Alhamdulillah Dan tadi sudah ditanyakan beberapa hal yang sangat e, membuat hati saya Khususnya mungkin pemirsa juga istilahnya apa e, ternyuh begitu ya. kok ada seperti ini begitu saya mungkin bertanya lagi e, keluarga Pak Dedi sendiri gitu apakah mendukung semuanya dengan dengan pekerja ataupun dengan adanya yayasan ini atau bagaimana? Mungkin ada anak yang sama dengan Pak deddy istilahnya pokoknya Pak ayo maju Pak terus Pak didukung istri mungkin ayo Pak ayo jalan Pak gitu ya atau bagaimana untuk lingkungan keluarga sendiri gitu kalau istilah bola total football Sas. Oh gitu saya, ya seluruh keluarga di sini artinya oh, iya. anak saya ngajar kita anak saya juga Masya Allah oh jadi anak juga di sini ya, ya. Alhamdulillah istri total untuk tabungan di sini akhirat Masya kalau Allah. untuk yang rumah tangga harus juga balance ya ekonomi keluarga saya punya salon punya organisasi wedding gitu kan. Jadi mm -hmm. kita untuk uh, insidentil itu untuk iya, iya, menghidupi iya. hari-hari rumah tangga kita. Karena saya pikir sama anak saya bilang itu harus bermanfaat orang lain, harus bermanfaat orang lain. Saya bisa sementara nih kalau tidak memberikan sesuatu lah ke yang masyarakat baik tenaga pikiran apa namanya materi waduh rugi amat hidup ini sudah mana betul, betul itu yang saya bilang total football mungkin adik-adik ada yang belum tahu ya ternyata keluarga Pak Deddy sendiri itu adalah sangat mendukung dengan kejadian begini segala macamnya dan mungkin tetangga juga ya, ya tetangga juga masya Allah tetangganya pun sangat mendukung dengan adanya sekolah ini coba sekarang kira-kira bagusnya kesempatan yang baik ini untuk adik-adik mau diapakan kira-kira mau diapakan kesempatan baik ini sekolah ada guru ada didukung oleh semua lingkungan kira-kira mau berbuat apa sekarang ini memanfaatkannya masya Allah memanfaatkan sekecil apapun dan se sempit apapun waktu manfaatkan. Untuk apa? Mumpung masih ada dalam apa lingkungan belajar. Coba nanti kalau saya ini sudah selesai belajar, ya kan? Sudah selesai untuk melakukan istilahnya apa? Pelajaran-pelajaran yang ada, mungkin ya apa yang bisa dilakukan. Jadi sekarang ini mumpung masih dalam keadaan giat belajar, masih muda semuanya, cobalah kira-kira apa? Terus pelajari-pelajari. Karena apa? Ilmu ini tidak akan bisa tidak akan ada habis-habisnya. Insya Allah. Yang yang paling membanggakan misalnya nanti beberapa tahun yang akan datang ternyata ada di antara adik-adik ini ada yang jadi menteri. Bagaimana bangganya Pak Deni? Subhanallah, anak saya jadi menteri. Allahu Akbar. Jadi istilahnya sekarang ini apa yang sudah lakukan di samping kita ikhlas, berdoa jangan dilupakan. Yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Insya Allah semuanya yang ada di tempat ini, adik-adik yang ada di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala mahabbatik. Tsabbit qulubana ala syari'atik. Tsabbit qulubana ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Ghaffar. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai menjaga keimanan di dalam hati ini. Ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu istiqamah dalam mencintaimu, dalam menegakkan syariatmu. Ya Allah, Ya Rabbana, sahil umurana, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah dan mudahkanlah segala urusan yayasan kami nurani insan ini ya Allah ya Rabbana jadikanlah yayasan ini yayasan yang engkau berkahi yayasan yang benar-benar sebagai tabungan bagi guru-gurunya bagi yang berkecimpung di dalamnya dan bagi murid-muridnya semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar jadikanlah kami guru-guru yang ada di yayasan ini guru-guru yang soleh yang istiqamah dan jadikan jadikanlah siapapun yang belajar di sini, di yayasan ini, murid-murid yang soleh, murid-murid yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada gurunya, Ya Rahmanu Ya Rahim, dan jadikanlah hamba-hamba Allah yang hadir di sini, khususnya adik-adik kami yang belajar di tempat ini, menjadi adik-adik yang benar-benar mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datangnya, dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Azizu Ya Ghaffar, Ya Zal Quwwatil Matin, jadikanlah murid-murid kami, adik-adik kami yang hadir di tempat ini, yang selalu engkau taburi dengan keimanan yang selalu engkau taburi dengan kebahagiaan, yang selalu engkau taburi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Ghaffar, Ya Azizu, Ya Ghaffar, jadikanlah para pemimpin bangsa ini keluar daripada anak-anak didik kami ini, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, karena kami yakin siapapun yang mengajar di tempat ini, semuanya dikeluarkan dengan keikhlasan, dan siapapun yang belajar di tempat ini, semuanya kita pun belajar dengan keikhlasan. Ya Allah, ilmu ini akan berkah, ilmu ini akan berkembang, dan orang ini akan sukses ketika mengajarnya seorang guru dengan keikhlasan, dan muridnya pun belajar dengan keikhlasan. Inilah ya Allah, bukti kami, bukti kami ikhlas dalam membina, dan bukti kami sebagai murid pun ikhlas di dalam menerima ilmu. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, Kabulkan semua permohonan kami, kabulkan semua permintaan kami, jadikan kami hamba-hambu yang istiqamah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah InsyaAllah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan terima kasih banyak Saya khususnya sangat senang sekali berjumpa dengan adik-adik di sini Dan insyaAllah silaturahim kita akan berlanjut selama-lamanya Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Pak Dedi, Alhamdulillah saya pribadi dan Antv Peduli ini mengucapkan banyak terima kasih karena bisa berkunjung ke tempat ini dan Insyaallah kunjungan ini silaturahim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada titipan dari Antv Peduli, silahkan mungkin digunakan untuk perjuangan yang suci ini dan insya Allah mohon diterima dan insya Allah bermanfaat iya. Allah ibarik ini amanat insya Allah kita gunakan untuk kemaslahatan anak-anak ke depannya <laughs> terima kasih Pak En Peduli Ustadz bukan iya. main datang ke sini jangan jadikan ini terakhir insya Allah Terusnya amanat kita akan jalankan untuk berjuang di bidang pendidikan Amin Amin Amin pemirsa Antv yang berbahagia itulah tadi kunjungan saya ke satu yayasan yang insya Allah yayasan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cita-cita yang mulia dan dengan harapan-harapan yang indah. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama yayasan ini mengharapkan berbagai macam hal, terutama yang paling penting doa. Subhanallah, lihat dengan yayasan yang sangat bersih ini, disertai dengan nurani yang ikhlas dan keindahan daripada pendidikan yang mulia ini, siapapun yang menyaksikan tayangan ini pasti akan merasa tersentuh hatinya. Dan jika pemirsa yang berbahagia ini mungkin tersentuh hatinya, lalu ingin menyumbangkan baik itu paling tidak doanya atau sarannya atau mungkin berbentuk apa saja, silahkan bisa datang atau bisa menghubungi ke Antv dan insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita akan berguru kepada siapapun Bukan hanya kepada seseorang yang mendapatkan gelar profesor, itu guru kita. Bukan hanya doktor sebagai guru kita. Bukan hanya seba eh, jabatan sebagai guru kita. Namun ternyata seseorang yang memiliki kepedulian inilah sebagai guru kita yang hakiki. Seseorang yang memiliki hati nurani itulah guru kita yang hakiki. Dan seseorang yang memiliki keikhlasan itulah guru kita yang hakiki. Maka hari ini di dalam cahaya hati ini mari kita sama-sama untuk menjadikan hamba Allah yang ikhlas di dalam mengangkat derajat seorang mukminin mukminat dengan apapun caranya karena apa hadis Rasulullah dengan jelas khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat berbakti ataupun dapat berguna bagi orang lain mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya dunia dan di akhirat Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.